Aku masih seperti yang dulu Menunggumu sampai akhir hidupku Kesetiaanku tak luntur Hati pun rela berkorban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 yang masih kurasa kau kasih kau sayang Jadi untuk kalian yang bingung mau nyari kesibukan yang lain, aku ada rekomendasi salah satu aplikasi yang dimana kalian bisa mendapatkan income tambahan. Nama aplikasinya itu adalah Binomo. Jadi aplikasi Binomo itu adalah aplikasi investasi yang dimana kalian tinggal mempelajari arah grafiknya, entah dia itu naik atau turun. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam aplikasi Binomonya dan di sini kalian bisa lihat arah grafiknya itu naik dan turun. Oh ya, BTW aku di sini pakai akun real ya. Eh, terus kalian bisa memulai berinvestasi dari nominal 14.000 sampai 14 juta. Dan di sini aku bakal mencoba untuk berinvestasi di nominal 140.000. Oke, kita bakal lihat ini bakal naik atau turun. Eh, dan kita bakal pasang di turun. Oke, kita lihat. Yes, berhasil. Di sini kita mendapatkan in Dan sekarang aku bakal kasih lihat ke kalian riwayat penarikan aku, yaitu dengan cara klik e, garis tiga yang ada di sudut kiri dan kalian pilih saldo dan disitu bakal kelihatan riwayat penarikan aku saat bermain binomo. Jadi berinvestasi di aplikasi Binomo itu bisa menjadi kesibukan baru aku dan lewat aplikasi itu kita bisa mendapatkan income tambahan. Dengan modal awal 10 dolar atau 140 ribu, kalian bisa berpotensi untuk mendapatkan income tambahan di akun Binomo kalian. Nah, untuk kamu yang pengen berinvestasi di aplikasi Binomo, kalian minimal berusia 18 tahun ke atas. Jadi ingat buat teman-teman yang namanya berinvestasi itu pasti ada resikonya dan itu pasti beresiko ke modal kalian. Khusus buat teman-teman semua, aku ada kode promo yang bisa kalian gunakan agar kalian tuh dapat bonus deposit di akun real kalian. Kodenya ini nih. Jadi tunggu apa lagi? Ayo download aplikasi Binomo atau kalian bisa langsung klik link yang ada di bawah ini. Oke? Okay? Sampai ketemu lagi. Ku teringat hati yang bertabur mimpi kemana kau pergi cinta. Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri Kuatkanlah hati cinta Ingatkan kau kepada pagi bersaja Yang menemanimu sebelum ada angin yang berambut mesra yang kan membelaimu cinta yang kan membelaimu